Baik, sudah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masuk kepada sesi yang kedua yaitu kita membaca kitab yang terkait dengan fiqih yang sederhana ya, yaitu kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Fiqih yang mudah dan insyaallah mudah untuk kita cerna, mudah untuk kita fahami dan mudah untuk kita amalkan bismillah. Masih kita pada kitab yang pertama yaitu kitab Toharah, kitab seputar At-Toharah, bersuci ataupun kesucian. Dan kita masuk sekarang kepada masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, hukmul ma'il. Hmm. Salah ya. Al-mas'alatul -al tsaniyah, masalah yang kedua. Pembahasan yang kedua dari kitab Toharah yaitu al-ma'ul ladzi tahsul bihi taharah, jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk bersuci ataupun menghilangkan najis? Ya. <clears throat> Kata beliau rahimahullah taala, "At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahhar bih." Yang namanya bersuci itu butuh kepada sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihi an-najis, yang dihilangkan dengannya najis Wa yurfa' bihil hadas dan diangkat dengannya hadas, apakah hadas besar ataupun hadas kecil. Apa itu? Sesuatu yang kita butuhkan untuk bersuci dan menghilangkan najis, wahwal ma, yaitu air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharatu huwal ma'ut tahur. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang tahur. Apa itu air yang tahur? wahwa tohir fi dzati al-mutahhir li ghairihi, yaitu air yang suci pada dirinya, suci pada zatnya dan bisa membersihkan yang lainnya. Yaitu nah, air yang tahur. Bukan hanya suci, tapi bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Bisa digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau besar, bisa digunakan untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran najis. Apa itu? air yang suci yaitu al-baqi ala asli khilqati air yang tetap di atas asal penciptaannya. Ya. Ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu di atas bentuk yang dia dicipta, di, diciptakan atasnya. Sawaun kana nazilan minas sama, sama saja apakah air ini turunnya dari langit kal seperti air hujan wa dzaubi suluj lelehan salju wal barad, elehan es, au jarin fil ardi ataupun air yang dia mengalir di bumi. Kamail anhari wal uyuni wal abari wal bihar seperti air sungai, mata-mata air, air sumur, air laut. Itu semuanya adalah air yang suci yang bisa digunakan untuk bersuci dan membersihkan benda-benda dari najis. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah taala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Kata Allah dia Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kalian dari langit ma'an air liyutahhirakum bih agar kalian bersuci membersihkan diri kalian dengannya. Wa liqaulihi ta'ala dan juga karena karena firman Allah taala dalam ayat yang lain Wanzalna minas sama'i ima antahuro Kami turunkan dari langit ma antahuro air yang suci dan mensucikan. Walikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan es. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dibersihkan dosa-dosanya dengan air salju dengan es. Ini menunjukkan bahwasanya air salju es itu suci, bisa digunakan untuk bersuci. Terus bagaimana? Kok di sini Nabi memilih air yang dingin? Iya. Padahal kita tahu bahwasanya air yang hangat itu lebih bisa membersihkan kotoran. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena yang dimaukan dari pembersihannya adalah pembersihan dari dosa-dosa sedangkan dosa itu adalah sifatnya panas, maka tepat kalau dibersihkan dosa tersebut dengan apa? Air yang dingin. Cepat hilangnya panas tersebut. Dosa tersebut cepat hilang. Iya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dan juga karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang air laut. Kata beliau huwa tahuru ma'uh. Laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuh, bangkainya halal. Silahkan, bangkai apa saja. Dari bangkai binatang yang ada di laut itu halal dimakan. Wala tahsulu taharatu bima'i' bima'i'in ghairil ma' kal khal wal binzin wal asir wal limun. Dan tidak bisa dihasilkan kesucian dengan benda cair selain air. Seperti dengan cuka itu nggak bisa. Ya. Wal binzin dengan bensin. Ini benda cair, nggak bisa juga wal asir jus wal limun lemon wa masyabaha dzalik dan semisal itu dari benda-benda cair selain air tidak boleh digunakan air kelapa apalagi masih banyak benda-benda cair yang lainnya yang itu tidak bisa digunakan untuk apa bersuci ataupun menghilangkan najis dalilnya adalah firman Allah taala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba kalau kalian tidak menjumpai tidak mendapatkan air, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Ya. Falau kanat at-tahara tahsulu bima'in ghairil mal lanuqila 'adimul ma'ilaih wa lam yunqal ila turab. Seandainya saja bersuci itu bisa dihasilkan dengan benda cair selain air, niscaya akan dipindahkan orang yang tidak mendapatkan air kepada benda cair tadi. Tapi di sini tidak diperintahkan untuk seorang ketika tidak mendapatkan air untuk beralih kepada benda cair yang lain selain air. Tapi diperintahkan itu apa? Menggunakan tanah yang bersih, tanah yang baik. Ya. Demikian. Masalah yang kedua itu tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada dua macam, yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Ya. Kemudian masalah yang ketiga Al-mas'alatu salisah al-ma'u idza khalatatsu najasah. Tentang hukum air kalau sudah tercampuri dengan benda najis bagaimana? Apakah dia menjadi najis atau tidak? Ya. Al-ma'u idza khalatatsu najasatun ghayyarat ahada awsafihi as-salasati rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najis bil ijma'. Air itu kalau sudah tercampuri dengan najis apa contohnya najis? Air kencing, tinja. Ya, <clears throat> itu diantara benda yang najis. Faghayyarat ahada awsafi asalasa. Kemudian najis tadi merubah salah satu dari sifat air yang tiga. Apa itu? Sifat air yang tiga. Rihu, baunya. Ya, ta'muhu rasanya, launhu warnanya. Fahuwa najis, maka air tadi menjadi najis. Jadi kalau ada air di ember terkena najis, kena percikan air, iya, kencing sedikit, itu najis enggak? Hah? Maka di sini dikatakan, dilihat, iya. Masuk nanya, masuknya najis tadi kepada air tadi merubah tidak sifat air yang tiga tadi, warna, rasa dan baunya. Kalau merubah berarti air tadi berubah yang tadinya suci menjadi najis. Ya, kalau ternyata dia tidak berubah maka tetap dia suci. Ya. <clears throat> Bil ijma' itu dengan ijma' kesepakatan para ulama yaitu bahwasanya air itu kalau sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya dengan najis apakah baunya, rasanya atau warnanya maka dia berubah yang tadinya suci menjadi najis. La yajuzu isti'maluh, tidak boleh digunakan. Ya. Tapi kalau digunakan untuk nyirami tanamannya boleh. Ya. Tapi kalau digunakan untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis maka tidak diperbolehkan. Fala yurfa'ul hadas. Fala yurfa'ul hadas tidak bisa dia menghilangkan mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. <clears throat> Wala yuzilul khabas tidak juga bisa digunakan untuk membersihkan kotoran najis. Sawaun kana ya, sudah ada lampu merah. Insyaallah kita cukupkan dan akan kita lanjutkan bahasanya pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Syadullah ilaha anta. Assalamualaikum.